Waalaikumsalam. Alhamdulillah. أشهد Dimana artinya anak subhanahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Yakulu menciptakan ma sesuatu lah yang tidak ada hikmah dalam diri hikmahnya. Wayang guru dan memerintahkan, wayang dan melarang, lima dengan apa-apa lah hikmah tadi. وقد حكى الله تعالى ذلك بقوله في سورة صاد وقد حكى الله تعالى ذلك بقوله في سورة صاد ya beberapa soal sebelum surat Ya. Lama sholat nas wal ardo wa ma batila. Dari kadon nul ladina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar. Ayat tujuh surat ke delapan kita bisa Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. kalau kita khawatir Bapak yang menciptakan dan subhanahu fi suratil mukminin. ayat 115 dan 116. Apa hati anama ada dia, Nah, 45, ah, Tuhan 45. dan kami tidak akan dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami tidak membuat sesuatu permainan istri dan anak. Tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami tidak melakukannya. Yang terakhir, surat Al-Fikr, bukan Al-Fikr tadi sudah ada lima belas Wama kolak nasama awal ardo wama bayna huma la'ibin Lau arah Oh, soalnya Wa ma khalaqna lalu wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa inna sa'ata la'atiyatu fasrahu sahal jamin. Umar, nanti Umar. Kalau mereka pada Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, hmm melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ada 85 surat Al-Hijr ini makiyah. Kita kembali kepada orang yang menghina Muhammad, menyekam Muhammad, menghina Islam pasir kodrat dan yang ada makan sudah masih kelompok minoritas dan masih berjalan di atas dalam dakwah yang belum tuntas biasanya kalau ayat saja memerintahkan kita itu berlama lama eh, berlonggar-longgar kepada orang-orang kafir biasanya mati ya. Kemudian Rasulullah secara setelah di Madinah, para ulama mengatakan ayat-ayat seperti ini dikambikan dengan ayat-ayat saya. Ayat-ayat saya, ayat-ayat pedang, lawan. Mereka membawa pedang, kamu juga membawa mereka memerangi Intinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dasar itu saja, lima dan maksimal yang tidak pernah salah dan senantiasa berpijak kepada sifat hakim Allah Maha Bijaksananya. Ila ghairi dzalika ila ghairi dzalika minal ayatin masofi ala anna Allah ta'ala lam yakhluq syai'an min ghairi hikmatin wala illatin ala khilafi ma yaqtaqiduhu ahlul batil minadaiyin wa man nahama wahum min hadihil ummati mimman nafal hikmata an af'alihi subhanahu wa ta'ala ila dari dari kata bukan hanya lima ayat ini ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang hikmah diciptakannya makhluk Ya, kalau tidak ada seterusnya, minimal ayat dari ayat-ayat Al-Quran, an yang memberikan nas, yang memberikan ketentuan ala Allah ta'ala bahwa Allah ta'ala lam tidak yakluk saya menciptakan sesuatu min ghairi hikmatin tanpa hikmah wala ilatin dan tanpa alat dan kalau kita mengacu pada sila ayat 39 tadi Walaupun akarahum la kamu, sebab kebanyakan mereka, kebanyakan manusia tidak tahu. Mudah-mudahan yang tidak tahu tidak termasuk kita. Ala silahi Tapi yaktafibuhu ahlul Minajah ini Berbeda Berbeda Dengan apa yang diyakini Allah itu berbeda uh, ah, tak itu yang diyakini ahlul batin para pendukung kebatilan mina dari dari orang-orang dari ini ya, saya ingatkan ya, kalau kita ingat kata-kata dari dia nahnu adhalu minal jahiliyin asruna asrun adhalu minal jahiliyin kalau kita mengingatkan masa jahiliyah kita harus keraskan bahwa masa di mana kita hidup zaman di mana kita hidup tempat di mana kita tinggal lebih jahiliyah dari jahiliyah kita kita terangkan kembali ya ini harus tanamkan betul. Jangan sampai ada satu perasaan kalau kamu bukan ini, kalau dikatakan karena jahiliyah itu setelah mereka dikatakan anak dunia jahiliyah, padahal kita lebih jahiliyah dari bukan kita. Ya maka lingkungan depan juga belakang irian jelas belakang itu soal soal sifat dari dari tadi dengan Pak Andri berapa dua puluh 24. 24 puluh dua puluh empat tahun dua 85 persen mereka anak-anak orang Islam yang ktp nya kalau mereka orang Islam, mestinya orang yang mengaku sebagai penguasa itu bertanggung jawab untuk menjaga agama mereka. Jam 5.32 itu maghrib. Jam 5 seperempat barang-barangnya itu. Eh, Ayo bulan! Beginilah ya! Beri kesempatan kesempatan untuk orang mahal. Makanya nanti sudah. Dan itu itu bukan jalan. Anak-anak kita didorong barang-barang itu sudah cenderung, bukan cenderung, terjebak oleh perjalanan bagi ratus setara lama Dunia kan dari seperti itu. Barang-barang mulanya. Membangun ini. orang dari sini Konser musik itu apa? Demi apa? Demi apa? Selidiki itu Ada orang yang menyelenggarakan pemusnah pelihara, apa sih malaikatnya apa? Konon seni itu bisa melembutkan hati. Kata para dokter ahli jiwa yang tidak mudeng ajaran Islam. Bisa melembutkan hati. Berarti ada tuan ngumpul keras, buku-buku mutelak beli kunci. Coba kamu dengarkan konsernya Beethoven. Kamu dengarkan konsernya Mantepan. Kamu dengarkan konsernya Musa Itu bisa merebutkan hati kamu. tapi kalau Rasulullah beberapa waktu yang lalu kita kasih itu ya. Datang orang laki-laki kata Rasulullah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkot salah kalbi. Orang yang mengandung kepada Rasulullah itu kok membantu yang pernah punya belas kasihan yang pernah punya rasa kasih sayang, nggak pernah punya hati yang santun, teguh. Ya tadi kalau orang baru menikah, kamu dengarkan konsernya Beethoven belum banyak selalu. Tapi kalau Rasul, Aktimil miskin, uang sakrok sayati. Beri makan kepada orang-orang miskin kamu usap kepalanya anak-anak yatim. Nanti bocah jajan dagang, buat tanam, buat yang buka bersama, itu ngomong sing mantap, ngomong itu gelegean. Kita itu cenderung memberi makan orang yang sudah kenyang. Memberi pakaian orang yang pakaiannya kurang-kurang. Maka yang kita bersama itu orang yang sudah kenyang. Allah hati diberi akan orang-orang Saatnya terbawa ke alam yuslimu masal amran kalimat ayat ini. Yuslimu ada amran aku Sina wa yatim mereka memberikan makanan yang mereka cintai. Lalu mentas toko keren, toko Dari wajar memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang-orang hampir bisa dipastikan tidak bisa membalas bukti apa? Jadi makan orang miskin susah satu kesalahan anak yang merugikan. Dua kuil maut antara dua orpes melayu. <laughs> Eh, itu, itu tolong dibayangkan akibat minimal dari musik itu paling tidak seperti pedang berdiri goyang gitu, timbul itu itu paling juga apa yang tapi juga kita bisa ditanda ini wong soto ini wong teman-teman langsung tanpa waktu tanpa merah luar tanpa Kenapa lama-lama ya dibarakan terus-terus ini? Kan baru sama loh gambarnya generasi muda itu. semangat, wong buat suwe, wong buat berarti, wong buat gerai. Wong buat gerai ditusuk, wong tusuk takut ya. Itu kok nggak ya, nggak akal ya, nggak akal. Itu ada ada esta permen, bukan pertandingan sepak bola di seluruh Indonesia. Kerugian apa? Kerugian apa? suka Murah itu Muhammad itu sponsornya bukan ya? Quran, bisikan akidah, didikan syariah, didikan apa. Tapi hari ini ya Allah, saya tidak mengatakan tidak ada kuku ilmi, tapi paling tidak sama dan bahkan lebih dari ya dari minal jahiliin. Waman naha nahwahum dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Rasul mengikuti, melestarikan, bukan hanya melestarikan, menghijaukan suasana dari min umat dari umat umat Muhammad kalau Allah wasallam. Memang dari orang-orang apa yang menghilangkan alat mata. Hikmah. Min af'alihi subhanahu wa ta'ala dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang tidak sah ini yang tidak sah ini. Wahadihi mas'alatun tawilatun wa kot di al-fisomu baina firokil muslimina wal hakku makana alaihi salaku min isbatil hikmati wa taklili ini masalah contohnya, ini masalah yang panjang masalatun tolilatun baik masalah persoalan yang ekornya panjang akibat panjang Kotkaduro telah banyak pihak dalam masalah pembicaraan tentang hikmah Allah al-khisomu pertentangan banyak pihak muslimin antara kelompok-kelompok orang Muslim ini adalah kelompok-kelompok orang Islam yang menjadi induk kelompok Islam itu ahli sunnah, kelompok-kelompok sumpalan ada mustadilah, ada waris ada jabariyah, ada kodariah, ada murjiah, dan lain-lain. Ahli sunnahnya takut, yang lainnya kelompok-kelompok kita nah, takutnya kalau sekarang semuanya masuk ahli sunnah tetapi ekor-ekoran eh, jadi, jadi, sesuatu yang benar, makana kita apa yang ada pada para pendahulu kita, para sahabat, para hadirin dan para hadirin di dalam menentukan pemahaman dan pemberian agama. Mungkin bagi hikmah tentang tetapnya al-hikmah. Hikmah, wa dan penjelasan sáàmùrán Fu'ila wa umironi asliha. Lakot asnada. Dan sungguh telah mengeluarkan al-kalama penjelasan secara panjang lebar. Maka itu menerangkan secara panjang lebar. Dan sungguh telah menerangkan secara panjang lebar al-kalama pembicaraan alaida dalam masalah hikmah dalam keesaan Allah al akhir Ibnu Qasim al Jauziyah termasuk Ibnu Qasim al sebelumnya saya menu dan ya sebenarnya akhir berarti orang yang dihafal seratus ribu kata, kalau menunggu ada. Jadi kita di dalam kitabnya sifatu air obat bagi orang yang sakit di masa il kodo iwal koda dalam masa kodo dan koda wajib dan hikmah wa dan urayan atau beliau menulis upah sholat atau upah yang terurai Fituruhi di dalam menentukan jalan-jalan ibati eh, untuk menetapkan hikmah Rabb Ta'ala, hikmah ciptaan Allah Ta'ala, fi khalqihi wa amri di dalam ciptaan dan di dalam perintahnya. Wa ibbatul ghayatil makrubati dan di dalam menetapkan tujuan yang diinginkan wal wal dan akibat-akibat yang terpuji alati yang dari semuanya itu diperintahkan oleh Allah dan dilakukan oleh Allah dan diperintahkan hadirnya untuk kepentingannya kita sifat al itu satu yang dengan di tadi. Bapak asma salah mahala yang lalu secara panjang lebar telah menerangkan hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya masalah sobat dan qadar wa hikmah wa dalam kitab ya. Nah, salah satu antaranya saya katakan Bukan-bukan kita menambah ilmu kita Estidak dimutakil hikmah di khalqil kufari wal musabi argumentasi hujah yang dikemukakan oleh orang yang menolak adanya hikmah dari ciptaan Allah komentar yang dikemukakan oleh orang yang menolak hikmah. Mengapa orang-orang kafir dan orang-orang yang berkata itu dikatakan Allah itu menginginkan dunia itu tenang, seharusnya itu tegak, tapi mengapa itu dikatakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang berkata, bahkan mereka lebih kuat persenjataannya begitu perekonomiannya, begitu kebudayaannya, sehingga ulangan menggambar budaya mereka. Itu jutaan malam. Itu bukannya orang Indonesia. Malah Malaysia, mulai orang Pakistan, orang Dubai, orang Aini langsung nyebrang telur, Saudi, itu hari ini kita jalan barang. binatang lah. <laughs> Itu pun jadi besar, dari ya, tidak semangat 121. Wah, kita kan jago ini bisa langsung langsung itu. Kita langsung langsung. Kondisi ada fisika, bahasa Inggris, pidato. Menang lo nopo, malah lo seorang musuhan karangan itu melatus bukan Yugoslavia dari Sumain Solo Kamerun Kolam satu hikmah orang-orang yang menolak tentang adanya hikmah dari Islam itu Kok koma dahulu telah jelas dalil ala anna subhanahu khaliqu kulli syai'in wa huwa pencipta segala sesuatu. Fa'ayu hikmatan dua maslahatin apa hikmah dan maslahatnya fi khalqil kufri sampai kalau menciptakan kekafiran wal khusyuk dan kefasikan wal isyan dan kemaksiatan. Mengapa Allah menciptakan itu? Apa kalau diberi kekuatan dari mual dari perilaku perbuatan cara cara itu cara jatuh cara itu terwarna oleh surat video mereka wa ayyukmatin fi khatiman alima annahu yakfuru wa yaksutu wa yakzimu ya wa yaksutu dunia wa din apa hikmahnya Allah menciptakan orang yang tahu bahwa dia itu telah kafir, telah berbuat fasik, berbuat dolen, merusak dunia dan merusak agama. Apa gunanya diciptakan terang-terang seperti ini? Tidak seperti apa gunanya diciptakan orang mati? Enggak enggak ya. Harun Nasution, yang nggak katakan Ulil Absor, mudah-mudahan besok coba, itu sebuah demokrat, apa saja diciptakan oleh Allah seperti itu? Wa ayu hikmatin fi khalqi katsirin min al-jama dan apa hikmah diciptakan benda benda mati? Alati wuju duha wa adamuha sawa'un ada tadi ada dan tidak adanya itu sama. Batu-batu dikarung, ya batu pasir, paham siapa semuanya itu. Wakar dan kita itu juga kasih itu minal asgar dan nafas. ceritanya pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Tomat. Pohon. Tapi sekedar pohon cemara. Bumi yang lain ya. kok. Bukan rumah bro. Buat rumah asin Dan hasil-hasil tambah ada apa yang dikatakan Walau ada lawan itu dan dewan-dewan itu dikatakan orang turu apalagi tom apa gunanya apa apa namanya itu sampai apa namanya yang rusak tanaman itu kiamat. Sebenarnya mas ya. Wa ayu hikmatun fi khalqis samum wal asra'il mudhar apa gunanya diciptakannya satu dan sesuatu yang mendatangkan bahaya. Wa ayu hikmatun fi khalqis iblis wa syaitan apa gunanya diciptakannya iblis dan setan. Wa ikana fi khalqihim hikmah gunanya diciptakannya mereka telah hikmah wa ayu hikmatun fi iqaihi la akhir sahar fi iqaihi la akhir sahar rencana kahitmah apa gunanya diciptakan sampai dia hidup sehingga datangnya akhir mata datangnya hari kiamat bahkan wa imanatul rusuli wal anbiya para setan diberi kesempatan umur panjang tidak mati sampai datang dari kiamat, sementara para nabi justru Rasulullah hanya berusia 63 tahun, Nabi Isa belum sampai puluh tahun. Kenapa begitu? Buktinya yang dipanjangkan umurnya itu para nabi dan para rasul yang dimatikan itu Allah tak banyak itu ya, nah itu berarti kamu harus disimpan dari kamu bisa ngatur, Allah tidak. Kamu tidak diatur malah. Wa ayu hikmatin Fi taslimi akbarihi ala awliyaihi Yasumunahum bisu'il adabi aslan wa asaran wa ukubatan wa sibat apa hikmah dimenangkannya musuh-musuh Allah terhadap wali wanita sejak saya belum lahir itu sudah ada perang antara Arab dan Palestina ada perang antara Arab dan Palestina sama-sama berarti Padahal kalau Allah memenangkan mereka dan mereka sudah berkuasa Mengapa yang dimenangkan malah Israel yang dikalahkan malah para mujahidin di Palestina, di Chechnya, di Muantai Selatan, di Filipina Selatan, apa hikmahnya? Wahai umat manusia, manusia sama lain, apa hikmahnya diberinya tugas kepada dua makhluk yaitu manusia dan jin dibebani mereka dengan perintah-perintah dan larangan yang memberatkan dan diancam mereka dengan siksa. Jawaban ya. mereka, aneh wa nahnul uqala'u wa nahnul uqala'u dan kami para ahli fikir nah, para ahli fikir ya. para cendekiawan kata mereka naklamu ilman Riyad mengetahui secara prinsipal anak uluda ahli malik sekali penghuni neraka benar iya bibit lagi lah itu semua karena perintah Allah karena perbuatan Allah wanaklam na'lam kita pun tahu secara prinsip anahu bahwa sesungguhnya la faidata fi kita tahu sesungguhnya tidak ada kegunaannya Kalau menciptakan rasa, kalau menciptakan surga. Orang-orang yang patut dimasukkan ke dalam surga, yang tidak patut ke dalam neraka. Apa sebenarnya apa? Kalau itu semua berangkat berbeda dari perbuatan dan perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya seperti ini. Kalau kalau kalian memang nggak bisa menjawab, yakni nabi dari cukup nanti kita. Mula dorokul asari di asari al-jabari cukup bagi kita mendengarkan ulang atau membaca ulang kisah tentang diskusi munawwarah antara salah orang pengikut Abu Musa al Ashari kepada Ali Hajar belum mencari siapa namanya Ali Hajar. Tapi kalau Abu yang mempunyai hakikat yang menjadi pegangan mereka yang mengaku sebagai orang-orang aswadah aswadah aswadah aswaja aswaja aswaja jamaah kalau itu mempunyai sifat fasik dua puluh mustahil dua puluh wujud Allah itu ada kebalikannya tidak ada Allah itu besar kebalikannya kecil boleh tidak menggunakan suatu karya yang ditanamkan oleh beliau sebelum sebelum beliau bertobat setelah bertobat itu baik kepada pemahaman salah membuat kita al binasa bila asli dia kembali kepada agama yang benar agama Islam yang kita ambil salah salah terjadi dialog antara al asli dengan abdul ali al jabat itu asal al-Ash'ari atau pengikutnya itu bertanya kepada Ali al tentang tiga orang bersaudara. orang laki-laki bersaudara. Seorang bapak dan itu suami itu punya anak tiga laki-laki. Masa ahaduhum musliman qoblal dulu. Salah satu diantaranya mati dalam keadaan Islam sebelum kalian. Yang mati mati dalam keadaan Islam. Wa balagol akoroni sementara yang dua orang itu hidup paling tua. Satu masih belum balik Islam, yang dua itu sampai tua. Sama akadu rumah muslimah salah orang di antara keduanya setelah tua. Tapi sudah tua ya, 50 adalah 50 50 lebih dipersilakan masih salah seorang di antara mereka telah setelah dua musliman dalam keadaan Islam wal akharu yang lain juga mati setelah dua dalam keadaan kafir Fastama'u inda rabbil alamin. Tiga-tiganya menghadap Allah Subhanahu wa taala itu pada hari kiamat. Jadi ini ini anu keterangan hasil. Saya mau menerangkan begitu pintarnya orang-orang orang-orang yang sesat, begitu pandainya orang-orang yang menyimpang dari pemahaman kita untuk mereka-mereka di antara mereka-mereka ceritanya itu kita orang bersaudara yang masih masih dalam keadaan Islam sebelum baik yang tua masih dalam keadaan tidak tua, yang harus Islam, yang aku tidak Nanti di hari kiamat fastamau menggarapil alami. Fastamau menggarapil alami. Mereka berkumpul menghadap Allah. Subhanahu wa Para Fatalahul muslimul balihu al-martabata aliyata ilmi selama ini Orang salah orang di antara mereka yang mati dalam keadaan tidak lanjut usia dan muslim mendapatkan kecukupan yang tinggi dan mulia di sisi Allah karena ilmu dan karena kembali minta tidak anda wakola aku berkata saudaranya yang mati muda tadi ya Robbi wahai Robku halah ropak kami ila manzila sehat ilmu mengapa engkau tidak tempatkan saya dalam kedudukan yang sama dengan saudara yang masih dalam keadaan usia muda dan tempatnya di sana yang masih dalam keadaan usia lanjut dan tetap berpegang pada itu tempatnya di sana yang satu jalannya di sini yang dua lagi yang umur di sini dia proses Ya Rabbi Allah, mengapa tidak kau untuk mengangkat aku? Ilama bilatu akan muslim ke tempat kedudukan saudaraku yang Islam itu. Pakola. Kalau menjawab. Innahu amila akmalan lam takmal. Saudara kamu saya tempatkan di sana dan ini karena dia telah melakukan melakukan perbuatan amal soleh yang sangat banyak yang kamu tidak sempat melakukan. Baik dan tidak meninggal. Si anak muda tadi protes. Ya Rabbi, pahala akhirnya kami apa amalan amali? Mengapa Allah tidak memberi aku usia panjang? Sehingga saya bisa beramal seperti saudara saya. Sehingga tempat saya di sana juga sama perkosaan. Ya. Jangan, jangan, jangan terlalu terpesona dengan apa yang saya baca, tapi kita sikapi begitu lah pintarnya orang mencari kisah-kisah yang menjebak pada kisah tapi tidak benar. Kolam. Allah menjawab, Allah berikan yang siapa saja, yang siapa saja, Allah menjawab alim itu saya tahu anda mau kata Dorion hormata aku nggak tahu kematian kamu di usia muda itu lebih baik bagi kamu eh, karena laut barat tak kata kata ya, kalau kamu mati setelah barat kamu akan kafir ini kasih kalian saya kepada kamu kamu saya matikan juga dalam keadaan selamat fasorofal aku saliku fi adrakil dari Saudara yang ketiga, yang masih dalam usia lanjut, dalam keadaan apa? Berteriak dan jatuh neraka jahanam. Gemuk. Ya Rabbi. Wahai Allah. dimasukkan waktu kecil saya bisa masuk surga seperti saudara saya yang masih muda. Semua tak mau beri saya usia tua, tinggal saya berbuat kafir dan masuk neraka. Protes sama Allah. Oh, bulu Mengapa kamu bisa matikan aku ketika kecil sebelum aku menginjak usia balik? ada di tadi, seperti impulasi pada saudaraku saya sama jawabuhu, ya gimana jawabannya? Ya, gimana? Yang aku, jana. Kelas bro. Yang aku, jana. Bukan kelas bro, protes. Dijawab ulang. Ya kamu tidak beramal seperti saudaramu. Memang kamu melakukan saya waktu kecil. Oh, kalau kamu sudah melakukan perasaan, kamu akan kafir. Saya kenapa kami matikan setelah besar? Kalau Allah tahu kalau saya besar menjadi kafir, mengapa tidak dimatikan di darah saya usia 10 atau 12 tahun? Allah ini gimana sih? <laughs> Jawabnya gimana? Lalu kata asyaiku walam nyebut jawaban Ali al-Jabari tadi tidak bisa menjawab cuma siap maksudnya Allah menciptakan orang ketiga saudaranya yang usianya lanjut masih dalam keadaan kata kelapa ya nikmatnya kan mestinya dimatikan bagus ya, Usul utama, wah bingung gitu, nanti saya baru dari Ashari kan. <laughs> Nah, ya, kalau maaf ya kalau saya sendiri, saya makanya kata, kamu berdua saya beri usia Anda. Saya sampaikan usia kamu sampai 67, sampai 70, sampai 80. Ya sampai 56 seperti Menteri Kesehatan. Kamu berdua saya beri tempat. Untuk menggunakan hatimu, akalmu, matamu, telingamu, lakukan prohibitif, petabayanan sunnah, ini dari nyanyang kan dari jari, kenapa kamu pilih dari jari kan begitu kan? Ternyata kamu memilih Allah bukan Allah. Soal sama Allah Allah. Mengapa kamu pilih jalan yang jujur dan jalan yang tetapi kisah-kisah imajinatif yang dibuat seperti ini sampai oleh Ibnu Qayyim diangkat dalam kita ini coba mempengaruhi dengan pengaruh yang besar dengan pengaruh yang besar nah Solo sudah mau wah ya, ya, ya, kan itu ya punya menikah Kesempatan itu pengikutnya kebaikan. Itu pernah saya terangkan tentang tentang waktu. Ini harusnya apa? Ini ada yang Waktu itu makhluk atau bukan? Semuanya secara serempak tanpa berpikir panjang selain Allah itu. Waktu itu makhluk atau bukan? Makhluk. Ketika Allah menciptakan waktu itu pakai waktu atau tidak? Ya. Gua betul. Nur, nur, nur, nur, nur, nur, satu detik ada waktunya. Eh, iya. waktu itu makhluk. Ketika Allah menciptakan makhluk yang namanya waktu memakai. Nah, ketika Allah menciptakan waktu untuk menciptakan waktu yang nur, nur, nur, waktu apa bukan? Pakai waktu apa bukan? Ya? <laughs> Silahkan menggunakan agama sesuai dengan niat kita nanti. kalau tujuannya ingin mencari jalan hidup yang benar yang diinginkan oleh Allah walaupun mereka ada kahanatu banyak dia biyanah orang-orang yang berjinas di jalan mesti aku beri jalan Mengapa sudah bersemangat? Mengapa sudah bersemangat? Mudah lagi, akhirnya tersesat dalam sebuah saya Jumat keempat saya sampaikan. Kalau ada anak muda yang bersemangat, berubah penting lima kali sehari sholat jamaah mesti ambil sholat Allah sehari tilawah Al-Quran membaca menafsir taklim Tilawahnya satu hari seratus juga pernah Senin dan Kamis kecuali dipergunakan untuk siap. Setelah ada orang yang seperti itu, anak buahnya setan itu mau buka, Biarkan saja, biarkan saja. Jangan dibudakan. Kok pernah kena narkoba, tidak pernah kena rokok, pernah pacaran. Ya, kamu teliti dari mana makanannya. Imam ada hati tidak kita buka. Kamu tahu dari mana makanan itu dari Kalau bapaknya itu perampok, bapaknya itu pencuri, bapaknya itu pemaku, bapaknya itu pezina, bapaknya itu koruptor, bapaknya itu direktur bank, bapaknya itu karyawan bank, bapaknya itu resepsionis bank, bapaknya itu tukang parkir bank, Busoriah, busoriah. Terkenal berapa sekolah bukan saya. Wah, bukan saya. musuh Kalau dia mencintai Paham nah, Ini ini muka untuk Semangat itu untuk barang ini apa